Ceramah singkat Radio Muslim Memurnikan akidah Menebarkan sunnah Jadi panitia kurban boleh dikasih upah Tapi tidak boleh mengambil jatah dari hewannya Panitia kurban boleh dikasih upah dengan cara dibayar Dengan cara dibayar Misalnya kalau dia minta tambah saya minta daging lagi ya silakan pak ngambil saja Tapi itu bukan gaji Gaji tetap dalam bentuk yang lain Bukan dari hasil korban sehingga kalau misalnya takmir memberikan daging yang lebih dan itu berlaku kepada siapapun termasuk panitia silahkan. Tapi perlu diingat gaji tidak boleh diambilkan dari hewan kurban hasil kurban. Baru saja Anda menyimak saja anda drama singkat Radio Muskat.